السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جيوبكم من هذه النوتات والدفاتر أو مثلها هل معكم تحملون مثل هذه من النوتات الصغيرة لتسجيل الفوائد والمعلومات أنت أنتم catat di buku kecil seperti ini untuk nulis-nulis faedah. جوالات إذا طفي شحن الجوال مش تفعل بالفائدة إذا انتهى شارج شارج شحن الجوال ماذا ستصنع حرصوا على مثل هذا Kata beliau untuk berupaya punya buku-buku kecil begini, jadi dimanapun antum berada atau ketika menghadiri kajian mendengar faedah, antum bisa tulis ringkas-ringkas itu. لأن العلم والفوائد تحتاج إلى تقييد وإلا تنسى. Sebab ilmu itu dan faedah-faedah itu perlu untuk ditulis. Kalau tidak akan dilupakan. وأنا أقول هذا من باب الحب والنصيحة والتجربة dan saya menyampaikan hal ini kepada antum sebagai bentuk rasa cinta saya kepada antum dan sebagai nasihat dan juga pengalaman beliau. وليس أن عندي كمية أريد أن أبيعها عليكم. Tapi bukan berarti saya punya beberapa untuk saya jual kepada antum si faedah-faedahnya. ولو كان عندي فيجوز لا يجوز حرام البيع والشراء في المساجد saya punya ya boleh jual beli di masjid وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأيناه يبيع أو يشتري في المسجد أن نقول له منكرين عليه لا أربح الله بيعك dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ها بدأ ها بدأ مش مش مش Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam اللهم صل mengatakan kepada orang yang melakukan jual beli di masjid kata beliau semoga Allah tidak memberi keuntungan terhadap perdagangannya. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ واضح لكن أحيانا اختفى عليه يعني. هكذا جيد هكذا لا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هذا مجلسنا الخامس والأخير إن شاء الله في القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم وتوقفنا ونحن في هذه الليلة ليلة الاثنين الثالث من شهر ربيع الأول من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis kita yang kelima dan ini merupakan majelis yang terakhir di mana kita akan membaca dan memberi penjelasan dari kitab Al-Ilm dari Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah taala di malam hari ini malam Senin malam yang ketiga dari bulan Rabi' al-Awwal tahun 1445 Hijriah. وتوقفنا في الظهر عند قراءة الطرق والأسانيد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قبض العلم بقبض العلماء dan kita telah menyelesaikan pada zuhur tadi dalam membaca jalur hadis sanad demikian pula matan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dicabutnya ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. وأدعوكم مرة أخرى إلى التأمل في الجهد الذي بذله الإمام مسلم في تخريج طرق هذا الحديث dan aku mengajak antum sekalian sekali lagi untuk memperhatikan semangat al-Imam Muslim rahimahullah taala dan uh, usaha beliau serta upaya beliau di dalam menjelaskan jalur-jalur atau riwayat-riwayat yang menerangkan tentang hadis ini. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى يعني النيسابوري قال أخبرنا عباد ابن عباد وهو ابن حبيب ابن المهلب بن أبي صفرة وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير عبد الله بن نمير وعبده وهو ابن سليمان كما تقدم حاء وحدثنا ابن أبي عمر اسمه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة إذا جاء سفيان ثاني في الإسناد شيخ شيخ مسلم فهو ابن عيينة أو من رواية من أبي عمر عن سفيان فابن عيينة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان حاء وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي يعني الفلاس بما حاء وحدثنا عبد بن حميد وهو الكشي صاحب المسند المعروف الإمام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم أحد عشر كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير الذي تقدم عن عبد الحميد وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول يعني السنة الأخرى فسألته فرد علي الحديث كما حدثت كما سيأتي في قول عائشة رضي الله عنها لم ينقص منه ولم يزد ولا حرفا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت نعم اللي وجد حديثا عاليا ها عمرو في التقى في عبد الله بن عمر عمر بن علي لا هذا عمر بن علي مو عمر عفوا انا اخطات انا عمر بن علي الفلاس عمر هذا عمر بن علي ايوه عمر خيره Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Abu Rabi' Al-Ataki yaitu Sulaiman bin Daud Az-Zahrani Kata beliau telah memberitakan pada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid. Lalu berpindah ke sanad yang berikutnya telah memberitakan pada kami Yahya bin Yahya An-Nisaburi. Kata beliau telah mengabarkan pada kami Abbad bin Abbad dan Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Lalu sanad yang berikutnya telah memberitakan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb Abu Khaythamah An-Nasai. Keduanya mengatakan telah memberitakan pada kami Waqi' Lalu sanad yang berikutnya telah memberitakan pada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Kata beliau telah memberitakan pada kami Ibnu Idris, Abdullah bin Idris dan Abu Usamah dan Ibnu Numair, Abdullah bin Numair dan Abdah yaitu Abdah bin Sulaiman yang telah lalu riwayatnya. Sanad yang berikutnya telah memberitakan pada kami Ibnu Abi Umar yaitu uh, eh, Al-Adan Muhammad bin Yahya Ibnu Abi Umar. Kata beliau telah memberitakan pada kami Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah dan apabila Al-Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan di dalam sahihnya guru eh, guru-gurunya yang bernama Sufyan maka yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah demikian pula apabila riwayat tersebut yang meriwayatkan dari Sufyan adalah Ibnu Abi Umar maka yang dimaksud Sufyan adalah eh, Ibnu Uyainah lalu kata beliau sanad yang berikutnya telah memberitakan kepada Muhammad bin Hatim Kata beliau telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id, yaitu Al-Qattan. Sanat yang berikutnya. Telah memberitakan padaku Abu Bakar bin Nafi' Kata beliau telah memberitakan pada kami Umar ibni Ali. Lalu sanad yang berikutnya telah memberitakan pada kami Abad bin Humaid, yaitu Al-Kishi, penulis kitab Al-Musnad. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Yazid bin Harun. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj mereka seluruhnya. Jadi perhatikan ini alimah Muslim rahimahullah menyebutkan jalur-jalur riwayat. Ada sebelas perawi. sebelas perawi mereka seluruhnya meriwayatkan dari satu guru yaitu Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisal hadis Jarir yang sebelumnya itu Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi Lalu beliau menambah di dalam hadis Umar bin Ali, kata Umar bin Ali, aku kemudian bertemu dengan Umar bin Ali bin eh, Atha al-Muqaddami, Umar bin Ali al-Muqaddami Abu Hafs. Ya, yang dimaksud Umar bin Ali di sini adalah Umar bin Ali ibn Atha al-Muqaddami. Kata beliau, lalu aku bertemu dengan Abdullah bin Amr ala ra'sil haul, yaitu di tahun yang berikutnya. Aku bertemu dengannya di tahun yang berikutnya. Lalu aku bertanya kepadanya tentang hadis ini, maka beliau menyebutkan hadis seperti yang beliau sebutkan pada tahun yang lalu, yaitu uh, beliau menunjukkan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Beliau menyebutkan hadis tersebut persis seperti riwayat sebelumnya. Beliau tidak mengurangi satu kata pun dari apa yang beliau sebutkan pada tahun sebelumnya, di mana beliau mengatakan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lalu beliau menyebutkan hadis. ثم قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى تقدم وموسى العنزي قال حدثنا عبد الله بن حمران هذا عبد الله بن حمران ابن عبد الله بن حمران ابن أبان مولى عثمان عن عبد الحميد ابن جعفر وابن عبد الله بن الحكم المدني قال أخبرني أبي جعفر يعني جعفر ابن عبد الله بن الحكم عن عمر بن الحكم هذا عمه واسمه عمر بن رافع بن سنان بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutanna Abu Musa Al-Anazi Kata beliau telah memberitakan pada kami Abdullah bin Humran, yaitu Abdullah bin Humran bin Abdullah bin Humran bin Aban. Maula Uthman radhiyallahu an dari Abdul Hamid bin Ja'far bin Ibrahim ibn Al-Hakam. Kata beliau telah mengabarkan kepadaku ayahku yaitu Ja'far ibn Ibrahim dari Umar ibn Al-Hakam dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal hadis Hisham bin Urwah sebelumnya. ثم ساق الإمام مسلم طريقا أخرى أيضا إلى عروة من غير رواية ابنه هشام Lalu kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah taala beliau meriwayatkan jalur yang lain yang sampai kepada Urwah bin Zubair tapi tanpa melalui jalur anaknya yang bernama Hisham. Sa'aqra'uha ma'ak faqra faqra afdal عشان أتمكن وعندك وأشرح. لا بأس. إذا قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهو ابن مسلم القرشي مولاهم المصري قال حدثني أبو شريح وهو عبد الرحمن بن شريح المعافري أن أبا الأسود أبو الأسود هذا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المشهور بيتيم عروة قيل له يتيم عروة لأن أباه أوصى به إلى عروة أن يربيه قال حدثه عن عروة بن الزبير قال Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Qurashi. Beliau berasal dari Mesir. Kata beliau telah memberitakan padaku Abu Shuraih. Muhammad bin Abdurrahman. Ibn Nawfal Ibn Nawfal محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي الأسدي bahwa Abu Aswad memberitakan kepadanya Abu Aswad ismuhu Muhammad bin Abdul Rahman bin Nawfal Al-Asadi Abu أبوه عبد الرحمن بن نوفل أبو شريح أبو شريح من هو عبد الرحمن Abdul Rahman bin Shuraih al شريح al المعافري Adapun Abu Aswad beliau bernama Muhammad bin Abdul Rahman Al-Asadi dan beliau disebut dengan yatim Urwah. Mengapa beliau digelari yatim Urwah? Karena ayahnya yang menganjurkan beliau untuk mendatangi dan mengambil ilmu dari Urwah bin Zubair bahwa beliau memberitakan dari Urwah bin Zubair. Qala Urwah bin Zubair qalat li Aisyah ya ibn ukhti balaghani anna Abdullah ibn Amr ay ibn al-As مار بنا أي بالمدينة إلى الحج فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا berkata Urwah Ibn Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepadaku قالت يا ابن أختي لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر نعم. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepadaku wahai anak saudara perempuanku yaitu karena dari jalur Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar adalah istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Uh, wahai anak saudara perempuanku telah sampai kepadaku berita bahwa Abdullah bin Amr yaitu Ibn Al-As lewat di wilayah kami yang dimaksud adalah melewati kota Madinah di mana dia akan menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji maka temuilah dia dan bertanyalah kepadanya karena sesungguhnya beliau telah membawa ilmu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawliha falqahu fasailhu الحث على أخذ العلم من أهله pada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha temuilah dia dan tanyakan kepadanya maka ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan anjuran untuk bertanya kepada para ahli ilmu dan mengambil ilmu dari mereka وفي هذا أيضا ثناء وتعديل الصحابة بعضهم لبعض ودلالة الناس لأخذ العلم عنهم Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat mereka saling memuji antara sebagian mereka kepada sebagian yang lain dan mereka saling menganjurkan untuk mengambil ilmu. وكذلك من هديهم وهدي الأئمة بعدهم الاستفادة من مواسم الحج والعمرة في لقي علماء الحديث والسنة والاستفادة منهم Demikian pula diambil faedah dari hadis ini anjuran ketika seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah untuk menemui para ulama lalu kemudian mengambil faedah dan ilmu dari mereka. Wa kana hadha qarnan ba'da qarn. Dan ini adalah merupakan bimbingan dari para imam-imam ahlu ahlul hadis dari satu generasi menuju ke generasi berikutnya. يحرصون على لقي أهل العلم والاستفادة منهم والانتفاع بعلمهم في مواسم الحج والعمرة لاجتماع كثير منهم لهم في مكان واحد وزمن يسير Hal ini disebabkan karena pada musim-musim haji demikian pula musim umrah di mana kaum muslimin berkumpul di musim-musim tersebut di waktu yang singkat sehingga dianjurkan bagi mereka untuk senantiasa mendatangi bertemu dengan para ulama mengambil faedah dari mereka dan mengambil ilmu mengambil manfaat ilmu dari mereka sehingga seseorang mendapatkan ilmu yang banyak melalui perjalanannya ketika dia menunaikan ibadah haji atau ataukah umrah isma' muntabih. Maka hendaknya kalian mendengarkan dan perhatian. Sami'tu ba'd alladhina yantasibuna lil 'ilm. Aku mendengarkan sebagian mereka yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu. syurutan min 'indihi fi su'ali ahli al-'ilm. Mereka menyebutkan syarat-syarat yang diada-adakan dalam hal bertanya kepada ulama. Wa min dzalika yaqul inna zaman al-umrah wal hajj min Ramadan ila nihayat syahr la yasluh laqita al-ulama an tusailahum Uh, kata mereka bahwa tidak sepantasnya apabila di masa-masa umrah dimulai dari bulan Ramadan sampai ke akhir bulan Dzulhijjah untuk engkau mendatangi para ulama dan untuk mengambil ilmu atau bertanya kepada mereka di bulan-bulan tersebut. وهذا من وساوس الشياطين نفث نفثت في صدره وبدا يقعدها على انها قواعد Dan ini termasuk di antara tipu daya syaitan yang ditiupkan ke dalam dada-dadanya, dada-dada sebagian mereka yang ini menjauhkan mereka dari ilmu tersebut. فان هذه الازمنه الفاضله والامكنه الفاضله يجتمع فيها عدد كبير من علماء السنه ففرصه عظيمه الاستفاده منهم Sebab di waktu-waktu yang memiliki keutamaan ini, demikian pula di tempat-tempat yang memiliki keutamaan, yaitu di tanah haram, di tanah suci, ini adalah merupakan kesempatan yang besar bagi kaum muslimin ketika mereka berangkat ke sana untuk mendapatkan ilmu dan mengambil faedah dari para ulama. Karena itu adalah saat-saat di mana para ulama mereka biasanya berkumpul dalam jumlah yang banyak. يقول هذا المتكلم ولكن اترك إذا رجع العلماء إلى بلدانهم فاذهب إليهم واسألهم Di mana orang yang berbicara ini mengatakan, biarkan apabila ulama itu mereka sedang menunaikan ibadah di sana dan apabila mereka telah pulang ke negerinya barulah engkau mendatangi mereka dan mengambil ilmu darinya subhanallah kaifa yaqdi al-jahl 'ala al-'ilm maka subhanallah bagaimana kejahilan itu bisa menyebabkan seorang terhalangi dari mendapatkan ilmu wa antum idza 'indakum as'ilah fatrahuha 'ala asatidatikum wa masyayikhkum dan antum sekalian, apabila kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, maka sampaikan kepada ustadz-ustadz kalian dan kepada para masyayikh kalian. Wahdaru min fadhi asma'ikum li kulli man takallam wa kulli man tahaddath. Dan hendaknya kalian berhati-hati untuk membuka pendengaran-pendengaran kalian untuk mendengarkan dan menyimak setiap orang yang berbicara إذا وفقكم الله للحج والعمرة فاحرصوا على لقي علماء السنة والاستفادة منهم Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada antum untuk bisa menunaikan ibadah haji atau umrah, maka bersemangatlah untuk bisa bertemu dengan para ulama dan mengambil faedah dari mereka. كما أمرت أم المؤمنين عائشة ابن أختها عروة بالاستفادة من علم عبد الله بن عمرو أثناء مروره على المدينة متجها إلى الحج Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha yang menganjurkan kepada anak saudara perempuannya yaitu Urwah untuk mengambil faedah dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang beliau sedang singgah di kota Madinah untuk menuju ke tanah haram di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Maka berkata Urwah, aku pun bertemu beliau yaitu Abdullah bin Amr, lalu aku bertanya kepada beliau tentang beberapa hal yang kemudian beliau menyebutkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah, fakana fima dzakara أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون Lalu berkata Urwah dan termasuk di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dari manusia dengan cara dicabutnya dari dada-dada mereka. Akan tetapi Allah Jalla wa mencabut ilmu dengan cara mematikan, mewafatkan para ulama. Maka Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu bersama dengan matinya mereka para ulama itu. Lalu kemudian Allah Jalla wa ala menyisakan di tengah-tengah manusia pemimpin-pemimpin yang jahil, tokoh-tokoh yang jahil yang mereka memberi fatwa kepada mereka tanpa ilmu yang menyebabkan mereka sesat dan mereka menyesatkan yang lain. وفي هذا تعظيم خطر الفتوى والقول على الله بغير علم Maka di dalam hadis ini menunjukkan besarnya bahaya berfatwa dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa anna istifta' al juhhal alladhina la yu'rafuna bi'ilm al-kitab was-sunnah la yajuz wa sababun lil halaki wad-dhalal. Dan bahwasanya meminta fatwa atau bertanya kepada orang-orang yang jahil yang mereka tidak memahami kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab kesesatan dan kebinasaan. Qala qala Allah Azza wa Jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Jalla wa Ala berfirman yang artinya bertanyalah kalian kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Qala al-ulama fi tafsir hadhihi al-ayah ahlu dzikri hum ahlu al-ilm بالكتاب والسنة والاتباع لهما Para ulama ketika mereka menerangkan ayat ini bahwa yang dimaksud ahlu dzikri mereka adalah para ulama yang memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti keduanya. Walaysa ahlul jahl wala ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dan bukan yang dimaksud ahlu dzikir adalah orang-orang yang jahil bukan pula dari mereka yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. ذكر ذلك في هذه الآية الإمام ابن باز رحمه الله في مواضع من فتاويه dan hal itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah taala dalam beberapa fatwa beliau ketika menerangkan dan menafsirkan ayat ini. وذكر ابن حجر في فتح الباري في تفسير أهل العلم قال هم أهل العلم بالكتاب والسنة من أهل السنة والجماعة لا أهل البدع والضلالة dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ketika beliau menerangkan siapa yang dimaksud ahli ilmu yaitu mereka para ulama yang memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mereka dari ulama ahli sunnah wal jamaah bukan dari ahlul bid'ah dan orang-orang yang berjalan di atas kesesatan. Wa minkum man sami'a hadits Abi Sa'id al-muttafaq alaih fi qissah at-ta'ib alladhi qatala 99 nafsa fa sa'ala 'an 'alim liyas'alahu wa yastaftiya fadalluhu 'ala 'abid فقال له لا توبة لك فقتله وكمل المئة ثم سئل عن عالم فدلوه على عالم فقال ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث dan demikian pula yang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang telah membunuh 99 nyawa yang telah dia tumpahkan dia telah membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia ingin bertanya tentang seorang alim. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menunjukkan dia kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah namun dia jahil, maka dia pun bertanya kepadanya. Maka orang yang ahli ibadah ini mengatakan tidak ada lagi taubat bagimu. Dosamu terlalu banyak. Akhirnya uh, si ahli ibadah ini pun dibunuh oleh si pembunuh ini sehingga dia telah membunuh menyempurnakan seratus nyawa yang telah dia tumpahkan. Lalu kemudian dia tidak putus asa dan dia tetap bertanya, adakah seorang alim yang bisa dia tanyakan? Maka ditunjukkanlah kepada seorang yang benar-benar dia seorang yang berilmu. Lalu kemudian orang yang berilmu ini mengatakan, siapa yang bisa menghalangimu antara engkau dengan Allah apabila engkau hendak bertaubat kepadanya. Demikian yang disebutkan di dalam hadis. عروة رضي الله عنه بعد أن سمع الحديث من عبد الله بن عمرو ذهب إلى عائشة ليحدثها بما سمع من العلم وهذا فيه الحرص على نشر العلم وبث الحديث عروة رضي الله تعالى عنه setelah beliau mendengarkan hadis ini dari Abdullah bin Amr maka beliau pun mendatangi bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau menyampaikan hadis ini kepada Aisyah maka di dalam riwayat ini menunjukkan anjuran untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu kepada yang lain. فلما سمعته عائشة سمعت الحديث أنكرته أي لم تعرفه لأن فيه إخبارا برفع العلم وهذا من أشراط الساعة Dan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Urwah, Beliau pun mengingkarinya, yaitu beliau belum mengetahui, beliau tidak mengetahui hadis ini. Karena yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah merupakan perkara yang besar, yang merupakan tanda hari kiamat, yaitu akan tiba masanya di mana ilmu itu akan diangkat. فمع كثرة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه لم تسمع هذا منه. Dan begitu banyak hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bersamaan dengan itu Aisyah tidak mendengarkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وحرصا منها على زيادة التثبت في الحديث dan sebagai bentuk semangat Aisyah untuk melakukan cross check tentang kebenaran dan keabsahan hadis tersebut. Mada fa'alat? Apa yang beliau lakukan? Intabarat ila sanati al-qadimah al-ukhra wa maji'i Abdullah bin Amr ila al-hajj. Maka Aisyah menunggu hingga tahun yang berikutnya di mana beliau menunggu kedatangan Abdullah bin Amr bin Al-As di tahun yang berikutnya tersebut. Wala zalat tahfazul hadis. Dalam keadaan Aisyah terus beliau masih menghafal hadis yang diriwayatkan itu. Li'annaha rawathu 'an tabii ibn ukhtiha Urwah 'an sahabi Abdullah ibn Amr. Karena dalam kondisi seperti ini berarti Aisyah meriwayatkan hadis dari tabi'in oh. yaitu keponakannya Urwah bin Zubair. Urwah meriwayatkan dari sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. فقالت لعروة يا ابن أختي القه الآن فاسأله عن الحديث الذي حدثك العام الماضي Maka di tahun yang berikutnya ketika Abdullah bin Amr datang lagi ke Madinah, maka Aisyah menyampaikan kepada Urwah, "Wahai anak saudari perempuanku, temui dia sekarang, tanyakan kepadanya tentang hadis yang telah dia beritakan kepadamu di tahun sebelumnya." Hada fihi tathabbut as-sahabah fil hadis وتحريهم في روايته maka di dalam riwayat ini menunjukkan sikap cross checknya para sahabat untuk mengetahui keabsahan hadis dan sikap kehatian kehati-hatian mereka dalam meriwayatkan. Wahtibar quwwat hifz al-muhaddith wa dhabtihi lil hadis min adam dhalik. Dan di dalam riwayat ini juga menunjukkan adanya ujian terhadap kekuatan hafalan dan ketelitian riwayat dari seorang pembawa hadis, dari seorang muhaddis sehingga bisa dibedakan mana orang yang teliti dalam meratkan hadisnya dan mana pula yang tidak. Isma'ul maka kalian dengarkan riwayat ini. Qala Urwah falamma haddathtu Aisyah bidzalik a'zamat dzalik wa ankarathu lima fihi min raf'il ilm 'an nas قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يقول هذا نعم يعني نعم Berkata Urwah, lalu aku pun memberitakan hadis ini kepada Aisyah. Dan ketika Aisyah mendengarkan hadis yang diberitakan oleh Abdullah bin Amr, maka beliau menganggap ini perkara yang besar. Dan beliau mengingkarinya karena di dalam hadis ini terdapat kandungan makna diangkatnya ilmu, yaitu di akhir zaman. Maka Aisyah pun mengatakan, apakah dia memberitakan kepadamu bahwa dia mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini? Maka dijawab oleh Urwah iya. Karena قد ثبت في أحاديث أخرى كثيرة بقاء أيضا الطائفة المنصورة Nah. sebab adanya hadis-hadis yang lain pula yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa akan menetap ada kelompok yang senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di atas kebenaran di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan hujah-hujah yang datang dari Allah kepada hamba-hambanya. فيحمل الحديث على أزمنة معينة في أمكنة معينة. نعم هذا ولا لا؟ أي حديث؟ هذا الذي معنا. Sehingga hadis ini itu dibawa kepada adanya kondisi-kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu. قال عروة حتى إذا كان قابل أي السنة الأخرى قالت له إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم Lalu berkata Urwah, hingga kemudian datang tahun yang berikutnya. Maka Aisyah mengatakan kepadanya bahwa Abdullah bin Amr ini telah datang lagi di Madinah di tahun yang berikutnya. Maka temui dia, lalu kemudian engkau membuka percakapanmu dengan bertanya kepadanya tentang hadis yang dia sebutkan, yaitu di tahun sebelumnya tentang permasalahan ilmu. Dan perhatikan bagaimana cara Aisyah mengajari Urwah bagaimana cara dia bertanya. يعني لا تذهب تسأله عن نفس الحديث مباشرة ابدأ اسأله أسئلة أخرى تنتفع بها من العلم ثم اسأله عن هذا الحديث. Yang di mana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kepadanya, ketika engkau bertemu jangan engkau langsung menanyakan hadis tentang ilmu tersebut akan tapi tanyakan kepadanya pertanyaan-pertanyaan yang lain sampai kemudian engkau bertanya kepadanya tentang hadis yang menerangkan tentang ilmu wala tush'iruhu annaka takhtabiruh dan jangan engkau membuat kesan seakan-akan engkau mengujinya قال عروة فلقيته فسألته فذكره فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى لا إله إلا Maka Urwah pun mengatakan, aku pun bertemu dengan Abdullah bin Amr. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang hadis yang berkaitan dengan ilmu itu, yaitu diangkatnya ilmu. Maka beliau menyebutkan kepadaku semisal apa yang telah beliau beritakan kepadaku pada kali pertama yaitu di tahun sebelumnya. Qala Urwa falamma akhbartuha bidzalik qalat ma ahsibuhu illa qad sadaq yani lam yaqa minhu al-khata wal wahm urahu lam yazid fihi syai'an wa lam yunqis. Maka berkata Urwah, fadalla hadha awwalan ala quwwati hifdhi Aisyah radhiyallahu anha wa ala quwwati hifdhi Abdullah bin Amr. Lalu berkata Urwah, maka ketika aku memberitakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Abdullah bin Amr menyebutkan hadis persis seperti apa yang beliau sebutkan di tahun sebelumnya, maka Aisyah pun mengatakan, aku tidak menyangka dari Abdullah bin Amr kecuali dia adalah jujur, orang yang jujur dalam menyebutkan hadis tersebut dan aku melihat dia tidak menambah sedikit pun, tidak menambah dan tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah dia sampaikan pada tahun sebelumnya. Maka hadis ini menerangkan kepada kita tentang kuatnya hafalan Aisyah radhiyallahu anha dan kuatnya hafalan Abdullah bin Amr. فبقيت تحفظه من السنة الأولى di mana Aisyah radhiyallahu taala anha masih menghafal hadis tersebut dari tahun sebelumnya. واكتشفت بذلك قوة حفظ عبد الله بن عمرو لم يزد فيه ولم ينقص. Dan tersingkap pula dari riwayat ini kekuatan hafalan Abdullah bin Amr di mana beliau tidak menambah dan mengurangi dari apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. وقد فعل هذه الطريقة في اختبار المحدث من عدد من أئمة السلف. Dan telah dilakukan oleh beberapa imam-imam dari kalangan para ulama salaf dalam memberi ujian kepada orang-orang tertentu dalam meriwayatkan hadis. ثم إذا حصلت العلم وتجنبت هذه الشرور Kemudian apabila engkau telah mendapatkan ilmu dan engkau telah menjauhi segala keburukan-keburukan ini. Fa'mal bihadha al-ilm wa ahyi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuqtada bik wa tanala thawab man ahya sunnatah maka hendaknya engkau mengamalkan ilmu tersebut dan hidupkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah kaummu sehingga engkau mendapatkan pahala orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fad'u ila hadzal ilma ila hadzal ilmi ilmi biqaulika wa fi'lik Maka ajaklah manusia kepada ilmu ini ajak mereka dengan ucapanmu demikian pula dengan perbuatan dan amalanmu dan jangan engkau menjadikan ilmu itu tertahan di dadamu saja namun setiap orang yang telah me mengetahui sesuatu lalu kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkan yang lainnya وقد ختم الإمام مسلم كتاب العلم بحديثين أيضا عظيمين dan Al-Imam Muslim rahimahullah taala menutup kitab ilmu ini dengan dua hadis yang agung. فلنقرأ الحديث الأول وننظر ما يسر الله ما فيه من الفوائد والعلم. Maka kita akan membaca hadis yang pertama lalu kemudian kita melihat dan menyebutkan apa yang mudah dari faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Qala haddatsani Zuhair bin Harb wa Khaitam An-Nasa'i qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid tabbiqan 'an al-A'mash 'an Musa bin bin Abdullah Yazid 'an Abi Dhuha wa ismuhu Muslim wa Abi Afwan wa Abi Dhuha wa ismuhu Muslim bin Subayh bil tasghir al-Hamdani 'an Abdul Rahman bin Hilal al-Absi عن جرير بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan padaku Zuhair bin Harb yaitu Abu Khaythamah An-Nasa'i kata beliau telah memberitakan kepada kami Jarir bin Abdullah Ad-Dabbi dari Al-A'mash dari Musa bin Abdullah bin Yazid dan Abu Duha Abu Duha beliau bernama Muslim bin Subaih dari Abdurrahman bin Hilal Al-Absi dari Jarir bin Abdullah yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Qala ja'a nasun al a'rab. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa orang datang di mana mereka ini berasal dari pedalaman. Al-a'rab ghair al-arab. Kata al-a'rab itu bukan Arab. Al-a'rab qaumun la ya'ishuna al-mudun. وإنما يعيشون في البوادي يرحلون مع مواشيهم نعم Adapun al-a'rab yaitu orang-orang Badui. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman. Mereka hidup bersama dengan hewan-hewan ternak mereka. Mereka berpindah-pindah tempat tinggalnya. قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف أي من فقرهم وقلة يعني وشدة حاجتهم Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, datang beberapa orang dari pedalaman yaitu orang-orang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampak pada mereka kemiskinan. Mereka ini orang-orang yang terlihat sangat sangat miskin sekali. لبس الصوف إذا كان عن فقر وقلة حاجة فهذا قد لبس أما التعبد وتكلف لبس الصوف صيفا وشتاء مع أنه يجد غيره يفعل ذلك تعبدا كما يفعله قدماء الصوفية ومنهم قيل لهم صوفية من الصوف فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصوف الذي يؤخذ من جلود الماعز والأنعام ليس عندهم أموالا ليس عندهم من الأموال ما يشترون به الثياب فيجمعون هذا الصوف ثم لهم طريقة في تصنيعه ثم يلبسونه جلود الأنعام jadi uh, pakaian yang terbuat dari sufi ini ini dari dari kulit kulit domba ya jadi mereka tidak punya tidak punya harta tidak punya uang untuk membeli pakaian-pakaian yang bagus jadi dari dari kulit domba inilah mereka membuat sedemikian rupa lalu itulah yang mereka kenakan jadi uh, menunjukkan kemiskinan mereka menunjukkan kemiskinan mereka jadi kata beliau sebelumnya bahwa apabila seseorang mengenakan pakaian seperti ini, memang karena kondisi dia miskin dan kemampuan dia seperti itu, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau seseorang memakainya untuk menampakkan bahwa dia adalah orang yang zuhud, bahwa dia orang yang meninggalkan dunia seperti yang dikenakan oleh kaum sufia baik di musim panas, di musim dingin mereka mengenakan ini dengan alasan tersebut padahal mereka mampu lebih dari itu maka ini bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu labisu hasba ma yajidu sufan aw ghairi dhalika min anwa' الثياب. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka mengenakan pakaian yang mudah yang mereka dapatkan baik dari dari kulit domba atau dari yang lainnya yang yang terpenting apa yang mereka temukan itulah yang mereka kenakan yang mudah bagi mereka أما الكلام على أوائل الصوفية الذين كانوا يتعمدون لبس هذا الصوف تعذيبا لأنفسهم حتى في الصيف في الحر الشديد أما صوفية اليوم فشيء آخر uh, kalau kita berbicara tentang yang kita bahas di sini tentang kaum sufia adalah kaum sufia yang hidup di awal-awal di masa-masa yang lalu kaum sufia dahulu itu mereka adalah orang yang menampakkan sikap zuhud mereka di mana mereka memakai pakaian-pakaian yang yang yang seperti ini dari su dari dari kulit domba tersebut, baik di musim panas mereka pun tetap mengenakannya padahal itu kan terasa panas kalau seorang mengenakannya. Maksudnya untuk menampakkan bahwa mereka ini zuhud, mereka ini miskin. Adapun di zaman sekarang kondisi orang-orang sufi berbeda dengan apa yang ada di masa yang lalu. فرأى صلى الله عليه وسلم سوء حالهم قد أصابتهم حاجة Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi buruk yang ada pada mereka, di mana mereka ini telah mengalami sesuatu yang perlu mendapatkan bantuan dan perluan. Tapi, fahatta nas ay da'ahum biqaulih ila sadaqah ala ikhwanihim haula. Maka kalian perhatikan di dalam hadis ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan manusia, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka memberi sedekah kepada orang-orang miskin ini. an, ay ta'akharu ala haula. Hmm. Maka mereka pun lambat, Gerakan yang lambat. Ketika Nabi menganjurkan maka mereka lambat untuk segera memberi sedekah kepada orang-orang miskin tersebut. Hatta ru'ya dzalika fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam ay ghadaban min ta'akhurihim fi sadaqah ala ikhwanihim al-muhtajin. Sehingga terlihat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarahan beliau disebabkan karena para sahabat lamban di dalam bersikap untuk segera memberi sedekah kepada saudara-saudara mereka ini. قال جرير ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق أي من فضة ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم Lalu kemudian berkata Jarir bin Abdullah, kemudian ada seorang lelaki dari kalangan Ansar. Dia membawa sekantung, satu kantong yang berisi perak untuk disedekahkan. Lalu setelah datangnya orang ini, datang lagi orang yang berikutnya. Lalu kemudian setelah itu berbondong-bondong para sahabat datang untuk memberi sedekah sehingga dilihat uh, dilihat pada wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kegembiraan beliau melihat hal tersebut. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين لما تأخروا تغير غضبا وحزنا على ما حصل من التقصير أو التأخر عفوا ولما بادروا تغير وجهه سرورا وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح استنار وجهه حتى كأنه قطعة من قمر sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terjadi perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali di dalam hadis ini. Yang pertama, terjadi perubahan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemarahan beliau ketika para sahabat mereka lamban untuk merespon anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera memberi sedekah kepada orang-orang yang mereka membutuhkan bantuan tersebut. Lalu kemudian yang kedua, berubah wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mereka kemudian bersegera mereka berbondong-bondong untuk memberi sedekah sehingga terlihat wajah yang menunjukkan senangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau gembira itu terlihat bercahaya wajah beliau sehingga terlihat wajah beliau itu seperti belahan bulan. فالمسلم يحزن على ما يصيب إخوانه المسلمين من المصائب والمجاعات والكوارث. Maka seorang muslim dia akan bersedih ketika dia mengetahui ada di antara kaum muslimin yang tertimpa musibah di antara mereka ada yang dalam keadaan lapar, di antara mereka ada yang mengalami tragedi alam yang yang menimpa mereka. ويفرح ويسر بما يقع للمسلمين من الخير وأسباب السعادة والرغد بالعيش. Dan seorang muslim bergembira dan merasa senang ketika dia melihat dari kaum muslimin mereka mendapatkan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia di mana mereka diberi kehidupan yang baik dan diberi kebahagiaan dalam kehidupannya. Intabihu li hadis jayyidan. Idza ahsantum fahmahu radattum ala syubhatin kabirah li ahli bidah Hendaknya kalian perhatikan hadis ini dengan baik. Apabila kalian memahaminya dengan baik, maka kalian mampu membantah syubuhat yang besar yang disebarkan oleh ahlul bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bis sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Ta'akhkharan nas. Ketika manusia manusia pun terlambat untuk merespon. بادر واحد سبق تقدم واحد من ansar فطبق هذا amr faqtada bihin nas. Maka ada salah seorang dari kalangan Ansor itu bersegera untuk menyambut ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian setelah itu berdatanganlah uh, yang berikutnya dan mereka pun berbondong-bondong untuk melakukan hal yang sama. Huna qala sallallahu alaihi wasallam muthniyan ala dzalika al-ansari Maka di sini Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memberi pujian terhadap orang Ansar tersebut. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila afan man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai' Maka dengan sebab perbuatan Ansari inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan satu sunnah di dalam Islam yang itu merupakan sunnah yang baik, lalu kemudian ada orang-orang setelahnya yang mengamalkan seperti yang dia lakukan, maka dicatat baginya seperti pahala orang yang melakukannya dalam keadaan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. معنى سن أي ابتدع شيئا جديدا فعمل به الناس Ahlul bid'ah mereka mengatakan yang dimaksud sanna di sini yaitu melakukan satu bid'ah yang baru lalu kemudian diamalkan oleh manusia. ويقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. Lalu mereka membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة balalah. Dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh bid'ah itu sesat. Hal ansari ahdatha amalan min indihi أو bil amr syar'i alladhi lam ya'mal به أحد qabla. Apakah orang Ansar ini dia melakukan satu amalan yang baru yang diada-adakan yang tidak ada seorang pun yang mendahului sebelumnya فهذا الحديث في فضل من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قد جهلها الناس وهجروها وتركوها maka hadis ini itu menerangkan tentang keutamaan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dari kalangan manusia jahil tentangnya dan mereka meninggalkannya. Fi masjidihi atau fi qaryatihi تعلم سنة صحيحة لا يعرفها أهل المسجد ولا أهل القرية di masjidnya atau di kampungnya dia mempelajari satu sunnah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di masjidnya atau yang ada di kampungnya. فاتبعه أناس من أهل المسجد على العمل بهذه السنة ومن أهل القرية Lalu kemudian ketika dia melakukan dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, lalu diikuti oleh orang-orang yang berada di masjid itu, lalu kemudian diikuti oleh penduduk kampungnya, maka dia termasuk yang disebutkan dalam hadis adalah orang pertama yang menghidupkan sunnah yang baik. Fa'arafna ma'na al-hadis min min ma'rifatina maka kita bisa mengetahui makna hadis ini dengan mengetahui sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya ini. Lihada yadkurul ulama ma'rifat sabab nuzul al-ayah yu'inu ala fahmiha. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa mengetahui sebab turunnya sebuah ayat itu akan membantu dan uh, menolong seseorang untuk bisa memahami makna ayat itu. Wa ma'rifat sabab ورود الحديث قول الحديث مما يعين على فهم معناه demikian pula mempelajari dan mengetahui sebab datangnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk di antara hal-hal yang membantu seseorang untuk bisa memahami makna hadis itu. ومعرفة سبب تصنيف العلماء للكتب مما يعين على فهم kalami ulaikal ulama. Dan demikian pula mengetahui sebab para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab itu akan membantu seseorang untuk bisa memahami ucapan para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab tersebut. Ja'alani Allah wa iyyakum mimman tahya bihim as-sunan wa tamutu bihim al-bid'ah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku dan kalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dengan sebabnya sunnah-sunnah itu dihidupkan dan bid'ah-bid'ah itu menjadi mati. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah min as-sunnati sayyi'ah ihdathul bid'ah." Dan berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan di dalam Islam sunnah yang buruk dan termasuk di antara sunnah atau jalan yang buruk adalah melakukan bid'ah-bid'ah. Qala sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man 'amila biha wizri man 'amila biha la wa la yanqusu min awzarihim syai'. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan barang siapa yang melakukan di dalam Islam ini satu jalan yang buruk lalu kemudian ada orang-orang setelahnya yang mengamalkannya dan menghidupkannya, maka dicatat baginya seperti pahala orang eh, seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. فليس في هذا الحديث دليل لأهل البدع في بدعهم بل فيه الرد عليهم maka di dalam hadis ini tidak terdapat sama sekali dalil yang menguatkan hujahnya orang-orang yang melakukan bid'ah terhadap bid'ah yang mereka lakukan bahkan hadis ini bantahan terhadap mereka yang melakukan bid'ah. Faqad dallat al-adilla al kathira ala dhamm al-ibtida'i fi ad-din wa radd al-bid'ah ala sahibiha wa ithmihi wa wa'idihi. Dan telah banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis yang diriwayatkan yang menerangkan tentang tercelanya melakukan amalan bid'ah dan ditolaknya amalan orang yang melakukan bid'ah tersebut dan dosa yang mereka dapatkan akibat melakukan dan menghidupkan bid'ah. وممن رد على هذه الشبهة بنحو ما تقدم الشاطبي في الاعتصام شيخنا ابن عثيمين في كتاب في كتاب الإبداع هكذا في مضار الابتداع Dan termasuk di antara yang membantah syubhat ini adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam demikian ana ma qult al-Imam qult al Syafi'i fi al-I'tisam rahimahullah tabi'un la'alla jarin 'ala al-hal la ba'd la demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Ibda' fi Madari Al-Ibtida' wa inna ma qasartu lakum al-kalam ikhtisaran wa arju an yakun wadihan Dan saya meringkas apa yang saya jelaskan kepada antum. Semoga ringkasan ini jelas bagi antum sekalian. Fada'watukum ya ahli sunnah hiya ihya'u sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabih wa muharabatul bid'ah. Naam. Maka hendaknya kalian menjadikan dakwah kalian di dalam menyampaikan ilmu kepada yang lain adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi bid'ah di tengah-tengah umat ini. Wa wa awwaluhu wa a'zamuhu tauhidullah tabarak wa ta'ala fi ibadatihi wa fi Dan yang terinti dan yang paling utama dari itu semua adalah dakwah kalian untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Jalla wa ala dalam ibadahnya, dalam beribadah kepadanya. Demikian pula terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. ثم إنه أي الإمام مسلم كعادته ذكر لهذا الحديث طرقا كثيرة نقرأها. Kemudian uh, di antara uh, termasuk kebiasaan al-Imam Muslim seperti sebelumnya di mana Imam Muslim menyebutkan jalur-jalur riwayat dari hadis ini di mana kita akan membacanya. Qala hadatsana Ibnu Yahya wa Naisaburi wa Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib Muhammad bin Ala qalu jami'an an Abi Muawiyah Muhammad bin Khazim an al-A'mash an Muslim bin Zubayh Abu Duha an Rahman bin Hilal an Abs المتقدم عن جرير قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير وهذا من دقة مسلم قال بمعنى ولم يقل بمثله لأنه يفرق بين الألفاظ Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan pada kami Yahya bin Yahya Nisaburi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib Mereka seluruhnya meriwayatkan dari Abu Muawiyah Muhammad bin Qasim dari Al-Amash dari Muslim yaitu Ibnu Subaih dari Abdurrahman bin Hilal dari Jarir yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah lalu beliau menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah semakna dengan hadis Jarir sebelumnya. Ini menunjukkan ketelitian al-Imam Muslim di mana beliau mengatakan semakna Beliau tidak mengatakan persis seperti hadis sebelumnya, tapi semakna. ثم قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة ولا نعرف أنها صالحة إلا بالدليل الشرعي عليها يعمل بها بعد ثم ذكر تمام الحديث Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bashar kata beliau telah memberitakan kepada kami Yahya qattan yaitu Yahya bin Sa'id kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abi Ismail kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdurrahman bin Hilal Al-Absi kata beliau telah berkata Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang hamba melakukan satu sunnah yang salihah perhatikan dalam hadis ini sunnah yang salihah sunnah yang baik sehingga bid'ah tidak termasuk dari sunnah yang salihah tersebut yang kemudian diamalkan oleh orang-orang setelahnya lalu beliau menyebutkan uh, hadis ini secara sempurna. Maqala haddatsani Ubaidullah bin Umar al-Qawariri wa Abu Kamil, ah ismu Abu Kamil. Fadl min Husain al-Jahjari. jahmi qala muhammad وأبو محمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة هذا أبو كامل فضيل بن حسين فضيل قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليزيد عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بندر حاء وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ العنبري قالوا جميعا حدثنا شعبة عن عوض بن أبي جهيمه السوائي عن المنذر بن جرير عن an عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada Ubaidullah bin Umar al-Qawariri dan Abu Kamil yaitu Fudail bin Husain Al-Jahdari dan Muhammad bin Abdul Malik mereka mengatakan telah memberitakan kepada kami Abu Awana Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri dari Abdul Malik bin Umair dari Al-Mundhir bin Jarir dari ayahnya yaitu Jarir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Musanna kata beliau telah mengabarkan memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Gundar lalu sanad yang berikutnya telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Usama yaitu Muhammad bin Usama sanad yang berikutnya telah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz yaitu bin Mu'adz al-Ambari beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami ayahku yaitu Mu'adz bin Mu'adz mereka mengatakan mereka seluruhnya mengatakan telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari Aun bin Abi Juhaifah as dari Al-Mundhir bin Jarir dari ayahnya yaitu Jarir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bahwa Nabi memberitakan sesuai dengan hadis yang disebutkan sebelumnya. Farawa hadzal hadits an Jarir ibnu Al-Mundhir wa Abdurrahman ibnu Hilal wa anhumah rawahu a'dad turuq. Maka yang meriwayatkan hadis ini dari Jarir bin Abdullah adalah uh, Al-Munzir bin uh, eh, al mundhir bin Jarir yaitu anaknya Jarir bin Abdullah demikian pula Abdurrahman bin Hilal Al-Absi yang meriwayatkan dari keduanya itu banyak sekali dari para periwayat hadis. Hal ra'aitum khilal hadhihi hadhihi al-ayyam anwa' al-ahadith allati ikhtaraha Muslim fi kitab al-'ilm Apakah kalian melihat uh, dari selah beberapa hari di mana kita membacakan kitab ilmu ini, apakah kalian melihat ada jenis-jenis yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim dari kitab ilmu ini? Jazahullahu anna khairal jazah wa jamia' a'immatina qablahu wa ba'dahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kebaikan kepada Imam Muslim dan seluruh imam-imam kita yang sebelumnya dan yang setelahnya. اختار أحاديث تعالج أصول الانحراف في باب العلم وطلبه والعمل به. Di mana Al-Imam Muslim memilih hadis-hadis yang ini akan mengobati prinsip-prinsip penyimpangan dalam mengambil ilmu, dalam menuntut ilmu dan para ulama. Al-hadith al-akhir. Qala rahimahullah حدثنا يحيى بن أيوب قال وقتيبة بن سعيد وابن حجر عني علي بن حجر السعدي قالوا جميعا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن الألاء يعني بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب بن الفرقة عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Lalu kemudian kita membaca hadis yang terakhir dalam kitab ilmu ini berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujar yaitu Ali bin Hujar mereka seluruhnya mengatakan telah memberitakan kepada kami Ismail yang mereka maksudkan adalah Ismail bin Ja'far dari Al-Ala yaitu Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya Abdurrahman bin Ya'qub dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a Berkata bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengajak kepada satu hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka hendaknya kalian memperhatikan hadis ini dengan baik dan pahamilah. Qabla an tad'u ila syai'in لا بد أن يسبق ذلك علم بأنه من الهدى الذي أنزله الله على رسوله Sebelum engkau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, maka itu harus didahului dengan ilmu sehingga engkau mengetahui bahwa sesuatu yang kamu dakwahkan itu benar-benar merupakan hidayah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta la tad'u ila dzalal wa anta la tash'ur tadhunnu annaka tad'u ila mas'alati huda. Agar kemudian engkau tidak mengajak manusia kepada kesesatan dalam keadaan engkau tidak merasa dan engkau menyangka bahwa engkau sedang mengajak orang lain kepada hidayah. Kaifa ta'rifu anna hadha huda wa anna hadha sunnatun salihah? Lalu dari mana engkau bisa mengetahui bahwa ini termasuk hidayah dan ini adalah sunnah yang baik, sunnah yang salihah? An yadulla 'alaiha al-Qur'an al-Karim وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وسنة أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين maka hal itu bisa diketahui apabila diterangkan di dalam kitabullah Al-Quranul Karim atau yang dijelaskan di dalam sunnah yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian pula sunnah yang datang dari para sahabatnya رضي الله عنهم أجمعين فأي أمر في الدين في الدين في الدين أي أمر في الدين ثلاثا أكررها أي أمر في الدين لم يكن عليه الصحابة فهو ضلالة وليس بهدى maka perkara yang yang mana saja perkara apa saja di dalam agama ini Beliau mengulangnya sampai tiga kali untuk menerangkan pentingnya perkara ini. Perkara yang mana saja di dalam agama ini yang tidak dijelaskan dan tidak menjadi bimbingan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu adalah kesesatan dan bukan bagian dari hidayah. Tidak ada keraguan sama sekali dalam perkara ini. قال الإمام ابن كثير في تفسيره في سورة الأحقاف عند قول الله عز وجل لو كان خيرا ما سبقونا إليه berkata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menerangkan suratul Ahqaf ketika menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala law kana khairan la sabaquna ilaihi kalau seandainya itu kebaikan niscaya mereka telah nah, nah, nah. لو كان خيرا قول المشركين لو كان خيرا ما سبقونا إليه نعم. لو كان خيرا ما سبقونا إليه kalau seandainya itu kebaikan mereka tidak akan mendahului kami untuk melakukannya قال أما أهل السنة والجماعة maka Al-Hafiz bin Kathir mengatakan adapun أهل السنة والجماعة فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة maka mereka mengatakan pada setiap perkataan dan perbuatan yang tidak datang dan tidak sahih dari para sahabat innahu bid'ah bahwa itu adalah amalan bid'ah li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih sebab kalau seandainya itu kebaikan niscaya para sahabat telah mendahului kita untuk melakukannya li'annahum lam yatruku khaslatan min khisalil khair illa waqad aminu biha intaha kalamu. Sebab tidaklah para sahabat itu meninggalkan satu kebaikan apapun melainkan pasti mereka mengamalkannya. Selesai perkataan Ibnu Katsir. Faraji'u kalamahu bi tafsirih. Silahkan kalian merujuk perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Limadha qultu ad-din ad-din ad-din thalathan? Mengapa aku mengucapkan sampai tiga kali dalam perkara agama, dalam urusan agama? Karena perkara-perkara dunia asal hukumnya adalah mubah. Ba'du ahli bidah uquluhum dha'ifatun sakhifah. Sebagian ahli bid'ah akal-akal mereka itu lemah dan buruk. Jika sami'u hadzal kalam alladhi taqaddam qalu lak Apabila mereka mendengarkan perkataan dan penjelasan yang telah lalu ini mereka mengatakan kepadamu la tarkab as-sayyara idan la tarkab at-tayyara la tastakhdim al-kahraba li'annahu lam yakun alaihi as-sahaba maka mereka mengatakan kepadamu kalau begitu kamu nggak usah naik mobil kamu nggak usah naik pesawat jangan pakai listrik karena ini semua nggak ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ya miskin, hadi umur dunyawiyah, al-aslu fiha al-ibahah. Hei miskin, ini adalah urusan dunia. Asal hukum urusan dunia adalah mubah. والصحابة رضي الله عنهم لم يحرموا على أنفسهم شيئا من الدنيا لم يحرمه الله ورسوله. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka tidak mengharamkan dari urusan dunia yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. من أنواع الصناعات والتجارات والزراعة وبنيان المدن وتخطيطها dari berbagai macam perkara-perkara dunia yang baik kaitannya dengan perdagangan, yang kaitannya dengan pembuatan sesuatu, yang kaitannya dengan membuat bangunan-bangunan yang yang tinggi dan megah silahkan. وكل ما يصلح شؤون الناس ودنياهم dan setiap perkara yang dapat memperbaiki kondisi manusia dan kehidupan dunia mereka. Anta la taruddu alaina, anta tadhaku ala atba'ik. Kalian jangan membantah kami dengan cara seperti itu. Kamu menertawakan dirimu sendiri terhadap para pengikutmu. Amma nabiyuna, imamuna, wa sayyiduna, wa qudwatuna, fayaqul, man ahdatha fi amrina hadha, ay din, ma laysa minh, fahuwa rad. Adapun sayyid kita, beliau adalah teladan kita, beliau adalah nabi kita, maka beliaulah yang mengatakan barang siapa yang mengada-adakan satu urusan di dalam agama ini yang tidak datang dari agama ini, maka amalan tersebut tertolak. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan yang kemudian uh, ada orang-orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa dari dosa orang-orang yang mengikuti apa yang dia yang menjadi ajakannya tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Wa min ad-dalalati yaqinan min ad-dalalah al-bid'ah liqauli Rasulina sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah kullu bid'atin dalalah kullu bid'atin dalalah faman da'a ila bid'ah fa'alayhi mithlu awzari man tabi'ah maka termasuk di antara kesesatan dan itu adalah merupakan hal yang diyakini secara pasti bahwa termasuk di antara kesesatan adalah bid'ah. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap bid'ah adalah sesat dan beliau mengulang-ulangi setiap bid'ah adalah merupakan kesesatan sehingga barang siapa yang mengajak kepada bid'ah maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Wal hadis wadih. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى قسمين دعاة هدى ودعاة ضلالة فدعاة الهدى منهم نقبل ودعاة الضلالة نحذر maka hadis ini sangat jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi para dai itu menjadi dua bagian ada yang mengajak kepada sunnah, ada pula yang mengajak kepada kesesatan. Maka yang mengajak kepada huda, kepada hidayah, maka dari mereka lah kita terima. Dan yang mengajak kepada kesesatan, dari mereka lah kita menolaknya. وهذا رد على الذين يقولون لا تفرقوا بين الدعاة والمشايخ أو العلماء كلهم على خير dan ini adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan jangan kalian membeda-bedakan dai, jangan kalian membeda-bedakan ulama, jangan kalian membeda-bedakan para masyayikh. Mereka itu semua sama saja. فأول حديث في كتاب العلم فيه التحذير في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عنى الله Tahzar sama Allah, tahdaruhum. Maka hadis yang pertama yang disebutkan dalam kitab Ilmu dari sahih Imam Muslim ini disebutkan peringatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan apabila kalian melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tersebut maka mereka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Wa fi akhir hadis kadzalika fihi tahzir min du'at ad-dalalah li'annahu wasafahum bid-dalalah wa dzakara awzarahum wal wizru al-ithmu. Dan di akhir hadis dalam kitab ilmu ini juga di dalamnya terdapat tahzir, peringatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari mengikuti kesesatan dan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyifatinya sebagai kesesatan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang mengikutinya itu mendapatkan wizer dan yang dimaksud al wizer adalah perbuatan dosa. Fa'amrul bid'ati syadidun jiddan. Maka perkara bid'ah itu adalah perkara yang sangat berat ليس فقط أن عمله مردود عليه. Bukan hanya sekedar amalannya yang tertolak, بل هو آثم أيضا ومتوعد بالنار. Bahkan dia berdosa lalu kemudian dia diancam dengan neraka. وكذلك الوعيد على البدعة بالزود عن الحوض. Demikian pula termasuk di antara ancaman orang-orang yang melakukan bid'ah di mana dia akan diusir dan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fayuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'da ay ibtada'u innahum ghayyaru wa baddalu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang adanya orang-orang yang terusir dari telaga Nabi dan dikatakan kepada beliau engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah wafatmu di mana mereka telah melakukan perubahan-perubahan terhadap agama ini. ila dhalalah katsiruna wa mutafawituna fi dhalalatihim wa Dan orang-orang atau dai-dai yang mengajak kepada kesesatan itu banyak dan bertingkat-tingkat, berlevel-level kesesatan yang ada pada mereka. Nas'alullah lana walakum at-tabat 'ala sunnah maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengokohkan kita kami dan kalian semua agar diberi kekokohan di atas sunnah wa an yujirana minal bid'ati wa kulli dhalalah dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari setiap bid'ah dan kesesatan wa an yaj'alana wa iyyakum min du'atil huda dan semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk di antara dai-dai yang mengajak kepada hidayah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memiliki akhlak yang terbaik. Tidak ada yang mampu membimbing kepada kebaikan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Allahumma sarif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah palingkanlah kami dari keburukan akhlak tidak ada yang mampu memalingkannya dari kami kecuali Engkau. As'alullah an yubarik lakum jami'an fi a'malikum wa a'malikum wa ahlikum wa dhurriyyatikum. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua dalam amalan-amalan kalian demikian pula dalam umur dan usia-usia kalian dan setiap aktivitas kalian. وأنصحكم وأكرر إخواني باستغلال العمر في طاعة الله عز وجل ومنافع دينك ودنياك Dan aku mengulangi kembali kepada antum sekalian, aku nasihati kalian agar memanfaatkan waktu dan usia kalian untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ketaatan kepadanya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. وأخذ العلم الصحيح من الكتاب ومن السنة وآثار الصحابة dan mengambil ilmu yang benar yang datang dari kitabullah dan dari sunnah dan dari riwayat-riwayat para sahabat والسعي في تحصيل منافع الدنيا ومكاسبها التي أحلها الله لكم dan berupaya untuk mendapatkan penghasilan dari penghasilan-penghasilan dunia yang bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan kalian. Dan menyebarkan apa yang kalian ketahui dari sunnah dan kalian apa yang kalian ketahui setelah kalian melakukan pengecekan dan kebenaran bahwa itu bagian dari hidayah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan kalian berdiri sendiri di dalam memahami sesuatu tanpa petunjuk dari ولا تقولوا حتى نكون علماء كبارا ولا تقولوا لن ننشر العلم وندعو بما تعلمنا حتى نكون أصحاب علم كثير dan jangan kalian mengatakan bahwa kita baru menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu di saat kami telah menjadi ulama kibar. وهل تضمن أن تعيش حتى تكون كبيرا Apakah kalian bisa menjamin untuk bisa melanjutkan hidup kalian di dunia hingga menjadi seorang alim kabir, alim yang besar? فلماذا تحرم نفسك أجر من علم ولو مسألة وعلمها Jika demikian, jangan atau mengapa kalian mengharamkan diri kalian, mencegah diri kalian untuk mendapatkan pahala ketika kalian menyampaikan sebuah hidayah dan sunnah walaupun dalam satu permasalahan. فيكون لك أجر من عمل بهذه المسألة إلى قيام الساعة Sehingga engkau mendapatkan pahala terhadap orang-orang yang mengamalkan apa yang telah engkau sampaikan walaupun satu permasalahan sampai hari kiamat. ويكون لك ثواب الذين أحيوا سنته صلى الله عليه وسلم Sehingga engkau mendapatkan pahala termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فلا تسمع لوساوس الشيطان Jangan engkau mendengarkan waswas syaitan. علم أهلك جيرانك زملائك في العمل Ajarkan keluargamu, ajarkan tetanggamu, ajarkan teman-temanmu kebaikan itu. وليحذر الجميع من عالم وطالب علم وعامي ورجل وامرأة فليحذر الجميع من أن يقولوا على الله بغير علم Dan hendaknya seluruhnya berhati-hati. Apakah dia seorang alim, ataukah dia seorang lelaki, seorang wanita, dan siapapun dia, hendaknya mereka seluruhnya berhati-hati untuk mengucapkan sesuatu atas nama Allah, atas nama agama Allah tanpa disertai dengan ilmu. والحمد لله على ختم هذا الكتاب Alhamdulillah kita telah menamatkan kitab ini. dan alhamdulillah pula yang kita telah menutup atau mengakhiri daurah ini dan ziarah kepada antum sekalian. Dan aku mem memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri kemudahan untuk bertemu kalian di masa yang akan datang dan berziarah kepada kalian dalam keadaan kita semua berada dalam kebaikan dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada setiap yang andil uh, di antara kita semua yang memiliki andil terwujudnya acara ini. Fajazallahu khairan daulah al-Indonesiya bi ajhizatiha Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan terhadap pemerintah Indonesia dengan segala uh, على الإذن والترتيب لهذه الدورة di mana mereka telah memberikan izin dan mengatur daurah ini. وجزا الله الإخوة الأساتذة خير الجزاء قائمين على هذه الدورة dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kebaikan kepada seluruh para asatid, para ustaz yang telah uh, menjadi apa mereka yang telah ikut andil untuk mewujudkan dan mengadakan daurah ini. Wajazallahu khairan kull man sahama wa sa'ada fiha bi ra'yin aw masyuratin aw da'min aw khidmatin li ikhwanin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada siapa saja yang turut andil dan turut membantu dalam terwujudnya daurah ini apakah dengan pendapatnya atau dengan bantuan-bantuannya dari sisi materi dan yang lainnya yang dia mampu untuk melakukannya. Barakallahu lil jami' bi a'malihim wa a'malihim wa auladihim wa amwalihim wa ahlihim dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seluruhnya baik dalam hal amalan mereka demikian pula umur dan usia mereka anak-anak mereka demikian pula keluarganya dan hartanya Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan alhamdulillah ila huna insyaallah